Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa dimanapun Anda berada senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Cahaya Hati sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati kita semua pada pagi hari ini dan pemirsa seperti biasa saya juga ditemani oleh seorang ustadz yang insya Allah akan memberikan kata-kata bermakna untuk kita semua pada pagi hari ini uh, hari ini yang hadir adalah Ustadz Abdi Makia Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi hmm, pagi-pagi ingin mengkaji lagi mengkaji lagi supaya lebih banyak hmm. uh, tahu mengenai <laughs> Al-Quran juga isinya apa dan lain iya. sebagainya. Saya selalu semangat deh Ustaz kalau ketemu sama Ustaz ya pagi-pagi. <laughs> Dan saya selalu semangat juga kalau ketemu ibu-ibu cantik ini dari Jamia Al-Azhar 19. Assalamualaikum Ibu. Nah hari ini uh, pembahasan yang akan kita bahas lebih dalam lagi adalah mengenai sejarah Ka'bah dan Tawaf. Nah kalau misalnya kita mau umroh dan um, mau naik, saya cita-citanya pengen naik haji deh cepet-cepet gitu ya Ustaz ya. Tapi kayaknya lebih semangat gitu <laughs> kalau tahu gimana sih sejarahnya iya, iya, Ka'bah dan Tawaf ini sendiri iya. Ustaz. Iya Masya Allah luar biasa ya keinginan hmm. kita untuk mengetahui daripada sejarah Ka'bah dan Tawaf itu apa. Karena kalau kita ingat Ka'bah pasti Tawaf ingatannya Betul. ya. Sesungguhnya yang pertama ingin saya sampaikan Kadang-kadang banyak orang yang sudah haji Sudah umroh segala macam Bahkan kita semuanya Kalau sholat menghadap ke kiblat ataupun ke Ka'bah Kadang-kadang pertanyaan yang simpel saja Orang mukminin mukminat ketika ditanya Ka'bah Iya Yang pertama kali membangun Ka'bah siapa pondasinya? bingung kita eh, siapa ya siapa ya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu mengangkat mengangkat meninggikan pondasi Nabi Adam Nabi Adam itu meninggikan pondasi Lalu siapa? Ternyata subhanallah yang pertama kali membuat pondasi Ka'bah itu malaikat. Hmm. Iya, malaikat. Itu pondasi yang dibuat oleh malaikat. Itu di dalam bidaya wan nihaya Ibnu Katsir dengan kalimatnya bahwa malaikat Iya, mengacu tadi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah." Sesungguhnya bangunan yang pertama kali yang berada di muka bumi adalah Ka'bah. Kisahnya mungkin punten saya ingin sampaikan simpel dan singkat sekali tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Ketika Nabi Adam mau diciptakan bukan karena Allah berbicara kepada malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah Sesungguhnya aku ingin menciptakan di muka bumi ini khalifah. Lalu setelah itu malaikat mengatakan apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, engkau akan menciptakan makhluk lain selain aku atau selain malaikat yang namanya manusia ini di bumi akan nanti akan apa? Tumpah darah. Sementara kami ini selalu beribadah kepadamu, kurang apa lagi? Kami beribadah kepadamu. Lalu jawaban Allah apa? ini a'lamu ma la ta'lamun. aku lebih tahu daripada kamu. Secara kasarnya, diamlah malaikat, kamu nggak tahu apa-apa. Itu kasarnya. Iya. Malaikat merasa apa? Merasa berdosa dengan kata-kata itu. Maka mulai dari itu malaikat itu mengutari atau memutari arsy Allah Subhanahu wa taala. Berputar, berputar. Allah bertanya, malaikat maza taf'alun? Apa yang kamu kerjakan? Malaikat itu mengatakan, "Ya Allah, aku merasa berdosa." Udah sok tahu, jadi kan, apakah kau akan menciptakan makhluk di muka bumi ini yang akan bertumpah darah segala macamnya? Aku mohon ampun, maka aku tidak akan berhenti untuk memutari arasmu. Lalu Allah mengatakan, aku suka dengan perbuatanmu. Maka yang aku ciptakan nanti di bumi ini manusia yang suka berbuat salah, tapi juga suka tobat. Makanya tolong kau buatkan di muka bumi ini pilih satu tempat yang kira-kiranya sangat menarik, sangat bagus untuk dijadikan orang-orang itu tawaf. Memutarinya di bawah sebagai orang oh, ataupun untuk orang-orang bertobat. Maka malaikat cari ke bumi. Pilih Subhanallah fakhtaru ardul mubarakah Bekah Allah Ia memerintahkan kepada malaikat untuk menyuruh mana tempatnya Ternyata malaikat memilih tempat yang sekarang di Mekah maka disimpanlah di sana pondasinya saat itu Allah mengatakan kepada malaikat ayo hal malak tubuh kalian tawaf boleh di atas boleh di bawah karena yang namanya Baitul Makmur dengan Ka'bah ini sejajar Silakan Anda mau tawaf di atas sama, di bawah pun sama. Sejak itu malaikat banyak yang tawaf di atas ataupun di bawah. Subhanallah. Jadi ibadah tawaf ini aslinya bukan ibadah manusia, tapi ibadah siapa? Malaikat. Maka siapapun yang berangkat ke kota Mekah, maka perbanyaklah tawaf. Karena kalau untuk tahajud, duha di sini pun bisa. Tapi kalau mau tawaf, di mana tawaf? Masa tawaf di Pondok Indah? Masa tawaf di ETC Fatmawati? Masa di mana kita Atau di mall tawafnya karena mall itu berputar ya. Tapi yang jelas tawaflah sebanyak-banyaknya untuk di mana? Tawaflah sebanyak-banyaknya di Makkah ataupun mengutari Ka'bah. Jadi tawaf ini ibadah aslinya dari para malaikat. Seperti itu. Iya. Oke, okay. baik. Wah ternyata banyak sekali yang kita nggak tahu ya Ustaz. <laughs> baik, kita akan gali lagi mengenai Ka'bah dan Tawaf ini pemirsa setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana tetap. Kembali dalam cahaya hati pemirsa kami sedang membahas mengenai sejarah Ka'bah dan Tawaf. Nah, uh, Ustadz Maki sebelumnya sudah menjelaskan <laughs> bahwa uh, ternyata Tawaf ini adalah ibadah malaikat ya Ustaz ya, sebelumnya ya dan ya, bahkan ya. malaikat sendiri yang me, uh, mendirikan pondasi iya. Ka'bah uh, langsung kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam ya. alaihissalam kemudian dan seterusnya dan iya. seterusnya begitu ya Ustadz. Wah, saya baru tahu ini juga terus terang. Baik, dan uh, Ibu mungkin ada yang mau bertanya karena ini temanya sangat menarik sekali silahkan. Ya, ya. Terima kasih Mbak Mona. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Eva. Pak Ustadz, saya mau nanya nih, uh, kenapa tawaf itu dilakukan sebanyak tujuh kali uh mhm. -huh. dan apa maksud dan maknanya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tawaf sendiri tujuh kali kan? Iya, maksudnya tujuh putaran, tujuh begitu ya? putaran, ya. ya. Dalam satu kali niat itu tujuh putaran. ya. Hmm, kenapa nggak delapan, sembilan, sembilan angka hoki gitu? gitu ya. Makanya banyak yang loncat dari gedung sembilan <laughs> hoki. Biar hoki. Subhanallah. Dengan mengatakan kenapa sampai tujuh putaran? Sesungguhnya tidak ada hadis yang yang menyatakan karena alasan-alasan begini ya. Hmm. Itu seperti hanya ketika ditanya kenapa e, sholat zuhur empat rakaat gitu, subuh hmm. dua rakaat. Padahal kalau kita lihat subuh kan lebih baik empat rakaatnya sambil olahraga begitu. <laughs> Justru subuh malah dua. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, ada beberapa ulama yang mencoba untuk mengoreknya apa sih maknanya hmm. gitu ya. Dengan mengatakan mengapa tujuh karena subhanallah kalau yang namanya tawaf ini start dari mulai Hajar Aswad kan, berputar hmm. sampai kembali Hajar Aswad. Ya berputar sampai kembali Hajar Aswad. Sejauh manapun kita berputar mengelilingi Ka'bah, tetap hmm. akan mulai dan akan berakhir di Hajar Aswad. Maknanya manusia ini berasal dari Allah, kemanapun dia pergi jadi apa waktu di dunia tetap akan kembali kepada Allah. Hmm. Inna lillahi wa inna ilaihi iya, iya, iya. roji'un. Itu dari mulai Hajar Aswadnya putaran satu, kedua, ketiga. Hmm. Lalu kenapa tujuh? Karena kita ini hakikatnya hijrah tujuh kali. Tujuh bagi orang mukmin yang soleh itu tujuh. Coba kita lihat. Pertama di alam ruh. Kedua ke alam janin. Setelah itu ke dunia. Hmm. Setelah itu ke barzakh. Setelah itu ke alam mahsyar. Setelah itu ke yaumul hisab. Lalu ke sorga. Ini tujuh. Iya. Itu beberapa ulama mengatakan karena perjalanan tawaf ini sama dengan perjalanan kita hidup di dunia. Sampai nanti akhir-akhir-akhir. Sampailah kita ke sorga sampai tujuh. Subhanallah. Hmm. Gak usah jauh-jauh. Dalam seminggu berapa? Tujuh hari. Tujuh hari. Subhanallah. Dengan kita mobil punya berapa? Insya Allah tujuh kita akan <laughs> Jadi gak nyambung itu <laughs> Jadi istilahnya gak, nggak <laughs> nggak nyambung itu Tapi rahasia tujuh ini sangat luar biasa ya. Hari tujuh yang jelas ijrah pun tujuh. Langit berapa lapis? Tujuh. Bumi berapa? Tujuh. Subhanallah. Jadi istilahnya kenapa tujuh wallahu a'lam namun ingin menegaskan beberapa ulama mengatakan kita hijrah ini berada dalam tujuh tujuh tujuh. Maksudnya dari tadi yang sudah disampaikan dari mulai iya. alam ruh berakhir di mana? di jannah ataupun surga. Itulah rahasia daripada tujuh dan sesungguhnya apa yang saya sampaikan bukan dari kata-kata hadis, namun perkataan para ulama yang ingin mencari apa yang hmm. ada. Bahkan yang namanya tawaf banyak lagi ditanya, hmm. kenapa yang namanya tawaf ini kok tidak bisa dipisahkan aja laki-laki sama perempuan? Hmm. Iya kan? Laki kalau di Madinah kan bisa kan? Laki sini, perempuan sini. Kok ini disatukan? Sampai para ulama mengatakan, "Ya kenapa?" Ternyata ada hadis Umar bin Khattab Umar bin Khattab pernah ditanya, Umar kenapa sih nggak dipisahkan aja lagi tawaf laki sama perempuan? Hmm. Umar bin Khattab menjawab mengatakan demi Allah, la Umar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf bersama Siti Aisyah bergandengan tangan, ya aku akan larang wanita dan laki-laki campur ketika tawaf. Karena saya melihat Rasulullah begitu, maka Aku mengatakan sebaiknya suami dan istri ketika tawaf berdekatan. Hmm. Kadang-kadang hmm. ini suaminya tawaf, istrinya dititipin sama gaib. <laughs> Titip istri saya, kamu tawaf duluan, astagfirullahaladzim. Pegang, subhanallah, dan keindahan yang ada ketika tawaf bersama keluarga, Masya Allah. Hmm. Itulah, iya, eh, rahasia kenapa tujuhnya, Wallahu a'lam. Terima kasih. Iya. Baiklah, kita tahu lebih banyak lagi ya Ibu. <laughs> Baik, ada lagi mungkin yang ingin tahu lebih banyak, ingin bertanya, silahkan. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni. Saya mau tanya Pak Ustaz. Silahkan. Apakah ada suatu penjelasan mengapa Ka'bah itu bentuknya kubus atau kotak? Kenapa bukan bentuk piramid atau lonjong atau yang lain-lainnya? <laughs> Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul iya. juga. Kalau iya. ingin kita haji, pengen tahu semua semuanya nah, gitu ya, iya. pengen tahu juga kenapa juga kubus gitu. Kenapa kubus gitu ya? <laughs> Ini juga tidak ada di dalam keterangannya kenapa kenapanya. Namun hmm. mencoba para ulama dengan mengatakan hmm. bahwa sesuatu yang berbentuk kubus ini akan lebih kuat. Iya, akan lebih kuat Maknanya ingin menggambarkan bahwa disitulah umat Islam harus bersatu dan umat Islam harus bersatu sekokoh Ka'bah yang ada. Uhum. Kokoh kalau segi empat itu kokoh. Iya, uhum. kokoh segala macamnya untuk dengan mengatakan walaupun yang satu rukun Yamani, Hajar Aswad, yang satunya rukun Iraqi, rukun Syami, ujung-ujungnya, pojok-pojoknya, tapi semuanya menandakan satu kekokohan ataupun persatuan. Iya, dan saya ingin menyampaikan tidak ada sesuatu yang namanya seperti Islam memiliki persatuan dari berbagai macam hal. Coba umat Islam, kalau sholat menghadap mana? Kiblat. Kiblat. Kalau wafat nanti wajahnya menghadap ke mana? Kiblat. Kiblat. Subhanallah sama semua ya, Semuanya sama, tidak ada yang tidak sama. Sekarang Islam ini dicoba disatukan dalam sehari semuanya sholat lima waktu. Allah Akbar persatuan. Paling tidak kalau seandainya dalam satu daerah, satu tempat begitu adzan duhur, kumpul bersatu untuk silaturahim. Jadi Islam ini agama kasih sayang, agama silaturahim. Ada yang pertemuan harian, lima hari sekali, eh, lima hari sekali, sehari lima kali. iya. iya, iya. iya. Selanjutnya apa lagi? Kalau pertemuan mingguan di Jumat, mhm, iya kan? Betul. Pertemuan apa lagi? Pertemuan di tahunan. Subhanallah saat yang namanya Ramadan umat muminin muminat itu puasa semuanya. Mm -hmm. Itu adalah agama persatuan. Maka Ka'bah melambangkan ini adalah agama persatuan. Walaupun tadinya Ka'bah ini tidak berbentuk kubus tapi persegi panjang. Hmm. Persegi panjang. Iya. Tadinya persegi panjang. Yang namanya hijr Ismail itu cukup hmm. untuk satu orang hmm. masuk. Hmm. Yang namanya hijr hijr itu untuk satu orang Nabi Ismail masuk begitu ya. Tapi kenapa jadi lebar hijr Ismail? Begitu saat pembangunan itu ada kaidah yang ditetapkan oleh bangsa Arab pada waktu itu mengatakan tidak boleh ada harta haram masuk ke pembangunan Ka'bah. Maka orang yang mau nyumbang ke Ka'bah pun mikir-mikir kalau uang haram gak dimasukkan. Mhm. Sekarang kadang-kadang bangun masjid tutup mata dari mana aja dapat gitu ya. Nggak tahu makanya berkahnya nggak ada masjid ini. Mhm. Ka'bah saja orang jahiliyah saja membangun Ka'bah itu dengan penelitian tidak boleh uang haram masuk ke dalam Ka'bah maka tidak cukup biayanya untuk menjadikan Ka'bah persegi panjang lagi jadilah pendek namun mhm. hijir Ismail diperpanjang Begitu ya. Jadi banyak. Maka siapa yang sholat di Hijir Ismail sama dia sholat di dalam Ka'bah. Itulah singkat tentang masalah kenapa Ka'bah dalam pondasi seperti itu dengan menyatakan untuk menyatakan kekuatan persatuan umat mukminin mukminat yang Allah sudah satukan dari berbagai macam syariat maksudnya dengan kewajiban-kewajiban yang ada seperti itu. Subhanallah. Ya. Ternyata kalau kita pengen tahu lebih dalam lagi kita gali lebih dalam lagi banyak hal yang menarik yang ada di dalamnya ya. Iya, ya, Baik kita akan kaji lagi lebih dalam setelah yang berikut ini jangan kemana-mana tetap di cahaya hati pemirsa. Pemirsa kembali lagi dalam Cahaya Hati kami sedang membahas sejarah Ka'bah dan Tawaf pemirsa. Nah, Ustaz, uh, eh, ini saya mau tanya kalau hmm. kita bicara mengenai Ka'bah, ya. uh, di situ yang menarik sekali untuk dibahas ada uh, Hajar Aswad ya. Oh, iya, kita disunahkan Aswad, iya. untuk menciumnya. Hmm. Kenapa ya kita disunahkan untuk mencium Hajar Aswad? Uh, itu sejarahnya sendiri seperti ya. apa Ustaz? Masya Allah, terima kasih banyak. Ini sangat penting sekali ya. Dan hmm. kadang-kadang hmm orang salah kaprah juga tentang masalah ini ya mm -hmm. itu sunnah memang disunnahkan tapi bang namanya perbuatan sunnah itu kalau dilakukan tidak sampai kita keberatan bahkan sampai mendolimi orang wah itu nggak hmm. nggak boleh sampai mengecup ajar asal siku kanan siku kiri orang hmm. terdolimi kegencet sana kegencet sini itu tidak perlu ya untuk melakukan hal itu maka ada satu hadis nih kalau mengatakan kalimatnya kok apa hadisnya Rasul saw Alaihi Wasallam dengan menyebutkan kalimatnya la hajarun lahu famun wa yunadi alaman sallamahu aqabbalahu au dengan mengatakan ini hajar aswad iya mhm. hajar aswad itu batu sorga batu sorga yang turun bersamaan dengan turunnya Adam tadinya hajar aswad ini putih seperti putih tulang iya tasawwadat bidunubi ibni Adam menjadi hitam ketika mulainya Adam mulai kesalahan dan dosa-dosa anak Adam semakin hitam hajar aswad ini maka disebut batu hitam dikecupnya oleh Rasulullah karena batu ini memiliki lisan, memiliki pam yang akan memanggil siapa saja yang pernah menciumnya atau melambaikan menyalaminya dari jauh, melambaikan tangannya dari jauh ataupun mengecupnya dengan cinta. Iya, dengan cinta mengecupnya maka Hajar Aswad ini akan memanggil kita nanti di sorga, hei itu pulang tuh yang telah mencium saya dengan cinta. Dia yang telah menyalami saya dengan cinta. Itu aja rasuat. Makanya bagaimana mengecup dengan cinta kalau dalam keadaan dulu, wah begitu susah, ya. ya. Maka kalau seandainya tidak bisa cukup dari jauh, bahkan beberapa ulama kalau jumhur sunnah bagi laki-laki, perempuan tidak. Iya, cukup dari jauh. Maka dari itu kalau seandainya hajar aswad posisi nanti, insya Allah di sebelah kiri begitu ya. Ketika dengan mengatakan, pun kadang-kadang orang keliru. Kalau kita salam dari jauh bagaimana? Begitu kan dadah kan? Dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Begitulah kalimatnya. Kadang-kadang Bismillah Allahu Akbar. Begitu. Itu bukan bukan bukan bukan ngecup. Kalau ngecup ya dekat dikecup begitu. Betul. Kalau salam jauh. <laughs> Jadi kadang-kadang orang lupa salamnya kecupannya <laughs> dilempar. Memangnya kita ah masa begitu <laughs> ya subhanallah dalam dalam artian yang sebenarnya hmm. kalau dekat kecup Iya, mm -hmm. kalau tidak bisa salam dari jauh dengan cinta, Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar dengan cinta. Kadang-kadang orang ruh untuk mengucapkan salam dan lucu pun sudah tidak ada. Mm -hmm. Inilah penting tentang hajar Aswad. Ingat ini adalah ah, batu yang memiliki lisan yang akan memanggil siapa saja yang pernah mencium, atau menciumnya dengan cinta seperti Baik. itu. Nah, iya. kita bicara mengenai Ka'bah dan tawaf ini uh, Ustaz, apa sih uh, yang harus kita ingat apabila kita ada di sana untuk mm -hmm. tawaf? Karena kan ini ibadah yang penting sekali mengingat -hmm. ini adalah ibadah malaikat yang juga Betul. dilakukan oleh yeah. manusia. Yang jelas di situ pertama kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan. Karena dari awalnya pun tujuannya Allah menciptakan untuk hamba-hambaku yang berbuat salah. Sana hmm. ya. Yang kedua ini minta kepada Allah agar keluarga kita semuanya keluarga yang rajin apa namanya? menegakkan sholat. Iya. Hmm. Seperti hanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah dengan mengatakan minta kepada ke Allah agar keluarganya muqimas salat untuk menegakkan sholat. Mhm. Saleh semuanya. Dan yang ketiga, minta agar semua keluarganya kumpul di surga Firdaus. Silakan. Bebas dan tidak ada satu doa khusus apapun ketika mhm. kita tawaf. Tidak ada. Mau misalnya putaran pertama mau tasbih silakan. Putaran kedua mendoakan orang tua silakan. Putaran ketiga doa apa, putaran keempat silakan. Tidak ada doa khusus seperti itu. Iya. Jadi tuntunan mungkin ada tapi sebenarnya itu kita bebas ya Ustaz. Bebas doanya apa, apa yang ingin iya. dilakukan iya. di sana. Baik. Iya. Wah, ini menarik sekali pembahasan kita hari ini. Kita jadi lebih, tahu lebih banyak lagi mengenai sejarah Ka'bah dan juga tawaf ya Ibu-ibu ya. Insyaallah kalau nanti kita uh, diberikan uh, keberuntungan untuk kembali ke sana atau yang belum ingin ke sana insyaallah kita jadi tahu lebih banyak. Hmm. Dan pemirsa, <laughs> uh, Ustadz Abi Maki terima kasih loh atas Amin. sejarahnya. <laughs> Waduh saya jadi pengen tanya lebih banyak lagi. Mudah-mudahan lain waktu masih ada waktu ya Ustadz ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa bersama Anda selama 30 menit ini. Semoga kami memberikan makna dan tetap di cahaya hati. Kami akan kembali lagi dengan makna-makna yang lebih mendalam lagi, dengan tema-tema yang lebih mendalam lagi pastinya. Dan sebelum kami mengakhiri acara ini, ada doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi Maki. Silahkan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu dipanggil untuk datang paling tidak hati kami bertawajuh kepadamu melaksanakan sholat yang lima waktu dan sunnah-sunnah yang lainnya dengan cara menghadap kiblat yang kami cintai karena Allah telah mengatakan masabatan linnas artinya sebagai tumpuan cinta yang sempurna ke kota Mekkah ke kota yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah siapapun yang menyaksikan tayangan ini yang berdoa mengaminkan doa ini apabila belum melaksanakan umrah ataupun haji panggilah ya Allah panggilah gila dan jadikanlah keluarga kami seluruhnya dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hmm. Ya Allah ya Rabbana, siapapun yang telah melaksanakan haji ataupun umrah Baik yang hadir di majlis ini, yang menyaksikan tayangan ini, yang mendoa bersama kami, jadikanlah umrohnya yang mabrurah, jadikanlah hajinya haji mabrur. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya Hasana wa fil akhirati hasana tawakina aga adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan pemirsa, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.